Itu maksud dengan yazau bisa dilihat di catatan kaki nomor 2 Itu penjelasan dari Ibn Abdul Bar. Yazal malaikata kata para pakar bahasa Arab yazau maknanya ya yakufu yang yamna'u mencegah dan menahan akan tapi yang dimaksudkan di sini adalah menyiapkan dan mengatur para malaikat yang lain untuk berperang dan menatap barisan mereka. Dan hal ini mengatur barisan perang ini mengandung makna al menahan karena artinya malaikat Jibril melarang mereka dan mencegah mereka untuk bicara menahan mereka untuk bicara dan memerintahkan mereka untuk mengikuti eh, perintahnya Jibril Nah hadis ini hadis yang menceritakan hal ini dikatakan oleh Syekhul Islam sebagai hadis yang sahih. Nah, ini tidak disetujui oleh muhakik. Muhakik mengatakan, pentahkik mengatakan hadis yang Sahih. Dijadikan oleh Imam Malik dan yang lainnya. Karena hadisnya mursal dari Ibrahim bin Abi adalah dari Tolha bin Ubaidillah secara mursa Berkawi mengatakan ini adalah hadis mursa Dan mursal adalah hadis yang taif. Dan dan ditaifkan oleh Al Albani di taif tahib wa tahib Kemudian sebelumnya eh, kita lihat di sini Syekhul Islam mengatakan awiya fil hadis sahih. Beliau mengatakan diriwayatkan, namun beliau mengatakan hadisnya belum belum sahih. Padahal kita ketahui bahasanya kata-kata ruya itu menunjukkan makna ya, tetaib membaifkan biasanya kita jumpai ya, di antara adab menyampaikan yang baik adalah tidak menggunakan bahasa yang tegas tetapi dalam bahasa yang mengisyaratkan kelemahannya dengan kata-kata diriwayatkan dan dikatakan atau misalnya itu yang sering kita jumpai dan perlu diketahui bahasanya para ulama menggunakan kata-kata ruya dan semacamnya itu punya dua makna. Yang pertama adalah untuk mengisyaratkan kalau hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Di antara adab menyampaikan hadis yang lemah adalah menggunakan kata-kata eh, semacam itu. Diriwayatkan, dikatakan dan sebagainya. <coughs> Dan yang kedua, ya, terkadang kalau hadisnya adalah hadis yang sahih, namun menggunakan kata-kata huya, maka ada kemungkinan makna yang kedua yaitu maksud kata-kata diriwayatkan di sini adalah mengisyaratkan kalau beliau menyampaikan hadis tersebut di makna tidak bil maka makna yang kedua adalah mengisyaratkan kalau hadis tersebut beliau sampaikan tidak dengan redaksinya, namun dengan isinya yang beliau ingat. Sehingga bisa jadi ruya namun fil hadis sahih. Wasyaitin dan setan jika melihat malaikat yang Allah gunakan untuk menguatkan hamba-hambanya maka mereka kabur dan Allah Subhanahu wa taala menguatkan hamba-hamba yang beriman dengan malaikatnya. Allah berfirman, "Isyuhi rabbuka ilal malaikati ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, "Ani ma'akum." Artinya aku bersama kalian wahai para malaikat. Dengan kebersamaan yang khusus. Fasabitul ladina amanu maka kokohkanlah tegaskanlah orang-orang yang beriman. Allah juga berfirman di surat Al-Ahzab, orang-orang yang beriman ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idja'atkum junudun. Ketika datang kepada kalian banyak tentara, yaitu tentara Ahzab. Di perang Khandaq yang terjadi pada tahun 5 Hijriah. Fa'arsalna alaihim rihan. Maka kami kirimkan untuk menghancurkan pasukan tersebut rihan angin wa dan lam tarauha dan para tentara yaitu malaikat yang kalian tidak melihatnya. Maka di antara sebab hancurnya pasukan Ahzab adalah Allah turunkan angin dari yang sangat dingin sehingga matilah semua e, perapian mereka dan dan terbaliklah tunggu-tunggu mereka copotlah tenda-tenda mereka dan pada yang sangat dingin ini menyebabkan dan pasukan Asad ini bubar dan kalahlah mereka. Summa anzalallahu sakinatau ala rasulihi dan Allah turunkan ketenangan kepada rasulnya wa alal mu'minin dan kepada orang-orang beriman wa anzala dan lam tarawha dan Allah turunkan tentara yang kalian tidak melihatnya. Dan Allah berfirman jika kalian tidak menolongnya, fakat maka sungguh Allah telah menolongnya. It akhrajahu ladina kafaru ketika orang-orang kafir mengusirnya. Sanyisna ini ketika dia adalah orang yang kedua dari dua orang dan yang lain adalah Abu Bakar yaitu huma ghar ketika keduanya yaitu Rasulullah SAW di dan Abu Bakar di gua Jabal Sur aku li sahibihi ketika Rasul berkata kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar ketika Abu Bakar berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya Rasul kalau mereka ngelongok ke bawah, mereka akan lihat kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, latah dan innallaha ma'ana. Janganlah engkau sedih, ini Allah bersama kita. Itu dengan ma'iyah khasa. Dengan pertolongannya. salallahu sakinatahu Maka Allah menurunkan ketenangannya Ketenangan Alaihi Tafsir lain Alaihi ini eh, ada yang mengatakan kembali kepada Nabi dan ada yang mengatakan pada Abu Bakar. Kalau Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menurunkan ketenangan kepada Abu Bakar. Wa ayyadahu dan Allah Subhanahu wa taala kuatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bijunudim lam tarawha dengan para tentara yaitu para malaikat yang kalian tidak melihatnya kita para malaikat di gua tersebut. Malaikat di gua tersebut dan di tempat-tempat peperangan Nabi. Maka di sini ada uh, fadilah Abu Bakar di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan berkata dengan Abu Bakar isyaqulu li sahibi. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata pada sahabatnya, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahasanya Abu Bakar adalah sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ittaqulu lil mu'minin ketika engkau berkata kepada orang-orang beriman, alayakfiyakum Tidakkah cukup bagi kalian ayumiddakum rabbukum Allah membantu kalian di salah satu alafin minal malaikati munzalin dengan ribu malaikat yang diturunkan. Bala bahkan cukup hal tersebut. Intas biru wa jika kalian sabar dan bertakwa wa ya'tukum min fawrihim dan kalian mendatangi mereka yaitu menyerang mereka orang-orang wa ya'tukum dan e, mereka menyerang kalian mereka orang-orang musyrik mendatangi kalian min fawrihim segera pada waktu mereka hada yumditukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin maka inilah Rob kalian memberikan bantuan kepada kalian dengan 5000 malaikat yang diberi tanda. Dan kaum muslimin telah bersabar dan Allah melaksanakan janjinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan bantuan berupa tentara yang tidak terlihat yaitu para malaikat. Yang malaikat ini menunggang kuda dan ciri mereka diberi tanda kata Allah musawamin diberi tanda dan ciri mereka adalah bersorban. di, di, di tafsir lain disebutkan bersorban kuning atau bersorban uh, uh, putih yang sorbannya itu ujung sorbannya dilepas di antara pundak nah, tidak ditaruh di sini namun dilepas di antara pundak maka ayat-ayat ini menunjukkan sebagaimana eh, menunjukkan sebagaimana dikatakan oleh penulis yaitu wallahu yu'ayyidu ibadul mu'minin bil malaikati. Allah Subhanahu wa taala membantu menguatkan hamba hamba yang beriman dengan mengutus para malaikatnya. Membantu maka di antara tugas malaikat adalah membantu dan menguatkan orang-orang yang beriman di medan perang dan di tempat-tempat yang lain. Kemudian tadi kita jumpai ada dua uh, ada dua ayat berkaitan dengan ma'iyah anim akum di surat Al-Anfal dan di surat At-Taubah la tahzan innallaha ma'ana. sedih bersedih, Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Dan ayat ini sebagaimana tadi kita singgung adalah menunjukkan ma'iyah khasah kebersamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya itu ada dua macam, ada ma'iyah ammah dan ada ma'iyah khafa. Ada kebersamaan yang bersifat umum. Yaitu kebersamaan Allah kepada seluruh makhluknya. Itu kebersamaan Allah berupa ilmu dan pengawasan. Allah mengetahui, Allah mendengar dan Allah mengawasi hamba-hambanya. Dan yang kedua adalah kebersamaan yang bersifat khusus Ya Allah berikan pada orang-orang yang tertentu yaitu orang-orang yang beriman dan para wali-walinya yaitu kebersamaan dengan makna bantuan dan pertolongan. فكان الكذاب المختار المختار بن أبي أبيد الثقفية وكان المخبر الحجاج ابن الحجاج بن يوسف وقيل لابن عمر وابن عباس إن المختار يزعم أنه يزعم يزعم أنه ينزل إليه ينزل إليه ينزل إليه فقال صدق قال الله تعالى هل أنبئكم على من تنزل على من تنزل الشياطين تنزل تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثر وأكثرهم كاذبون وقال آخر وقيل له إن المختار يزعم أنه يوحى إليه فقال قال الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ومن ها ومن هذه الأرواح الشيطانية الروح الذي يزعم صاحب الفتوحات أنه ألقي إليه ذلك الكتاب ولذلك يذكر أنواعا من ال- من الخلوات بطا- بطعام معين وحال معين وهذه مما يفتح لأصحابه الاتصال بالجن والشياطين فيظنون ذلك من كرامة الأولياء وإنما هو من الأحوال الشيطانية وأعرف وأعرف وأعرف من هؤلاء وأعرف من هؤلاء أعدادا ومنهم من كان يحمل fil hawa'i ila makanin ba'idin wa ya'udu wa minhum man kana yu'ta bimalin masruqin tasruquhu sayatinu wa ta'tihi bihi wa minhum man kanat tadulluhu ala ala sarab ala sarati ala minan nasi au au bi atiyatihim ya'tunahu ya'tunahu idza dallahum ala siraqi sariqatihim saraqa sariqatihim ala sariqatihim wa nahwi dzalik nah dan mereka-mereka orang-orang sufi yang keblinger itu tak taktihim datang kepada mereka arwahun didatang oleh makhluk halus buhum lalu makhluk halus tersebut mengajak mereka bicara wa tatamatsallahum dan berupa di hadapan mereka datang dalam bentuk rupa tertentu dan makhluk halus yang datang ini adalah jin dan setan namun mereka mengira itu adalah malaikat kita makna yang tepat arwah di sini mungkin kita artikan tadi makhluk halus sebenarnya ada roh yang uh, eh, orang mati yang gentayangan nah, namun ini ada jin dan setan tapi ya arwah di sini maknanya makhluk halus maka berarti arwah itu bisa maknanya roh dalam artian roh manusia atau yang lain nah, juga kita jumpai makna arwah di sini maknanya adalah makhluk halus Kalau arwah sebagaimana berbagai makhluk halus yang mengajak bicara kepada orang yang menyembah benda langit dan berhala. Orang-orang yang menyembah berhala, menyembah patung itu mendapatkan pengalaman kata mereka pengalaman spiritual. Ketika menyembah potong maka setan yang muncul kemudian nah, dalam mimpinya atau yang lain yang ngajak bicara pada mereka atau bahkan dalam kondisi sadar. Wakana awal mandohar min haula fil Islam dan diantara dan orang yang pertama kali muncul dari mereka mereka dalam Islam yang mendapatkan wahyu dari setan ada seorang bernama Al Muqtab bin Abi Ubaid As Sakafi dari dari suku atau kabilah Sakif. Kabilah Sakif itu kabilah yang uh, tinggal di Taif. Yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih yang diatkan oleh Muslim. Hadis yang sahih diatkan oleh Muslim. Maka di sini ada pelajaran berkaitan dengan masalah hadis. Syekhul Islam mengatakan fil hadis sahih ala dirawahu Muslim. Ini ada pelajaran berkaitan dengan masalah hadis, ada faedah berkaitan dengan masalah hadis Itu uh, eh, Syekh Al Albani di sebagian buku-buku beliau atau tahqiq beliau untuk ya, tahqiq beliau itu beliau berkomentar ketika mengomentar satu hadis saya katakan sini sahih red Bukhari. Sahih red Muslim. Terkadang eh, bahkan sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, perbuatan beliau ini uh, dikritik dan dicela oleh sebagian orang. nggak perlu mengatakan sahih red Muslim, sahih red Bukhari. red Bukhari ya sahih. red Muslim ya sudah sahih sudah tentu sahih, nggak perlu kasih embel-embel di depan sahih red Muslim, sahih red Bukhari ini seakan-akan menunjukkan mengisyaratkan kalau ada yang baik di Bukhari dan ada yang baik di Muslim. Jika dikatakan sahih red Muslim, sahih red Bukhari. Ada sebagian orang yang mencela eh, <coughs> mengkritik Al Bani berkaitan dengan Eh, gaya penulisan semacam ini. Maka saya Al-Albani memberikan pembelaan bahasanya yang melakukan semacam itu bukan hanya beliau. Para ulama-ulama terdahulu itu pun juga punya metode semacam itu. Sahirat Bukhari, Sahirat Muslim. Nah, kita jumpai di sini salah satu contoh uh, yang menunjukkan bahasanya itu bukanlah perbuatan mengada-ada kreasi Albani tanpa ada contoh dari para ulama hadis sebelumnya adalah kita coba di sini. Perkataan Syekhul Islam di sini beliau mengatakan bila hadis sahih ala dirawahu muslim. Hadis sahih ya, Syekhul Islam mengatakan sahih riwayat muslim. maka tuduhan bahkan sekalipun dituduh ini adalah uh, kreasi baru kreasi barunya Albani nah, udah red Muslim masih dikatakan sahih Muslim sahih red Bukhari Rasul Albani memberikan pembelaan bukan satu hal yang bukan saya mengada-ada saya banyak contoh ada eh, lama-lama terdahulu yang mencontohkan gaya penulisan semacam itu. maka kita jumpai di sini contoh di antara contoh ulama sebelum Albani yang me menggunakan gaya penulisan semacam itu atau sejenis ya, itu perkataan Rasulullah di sini fil hadis sahih alladzi rahu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengatakan akan ada di tengah-tengah bani sakit ya, seorang yang pendusta dan seorang yang menghancurkan. Jadi yang dengan kadab adalah al mukhtar bin Abi Ubaid as -Sakafi. Sedangkan hmm. orang yang menghancurkan adalah orang yang zalim itu al hajjat bin Yusuf as -Sakafi. Ada orang yang berkata kepada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, sesungguhnya al mukhtar bin Abi Ubaid eh, mengklaim anal yunazalu ilaihi kalau dia mendapatkan wahyu maka keduanya Ibnu Umar dan Abbas mengatakan kok benar ya. Mukhtar itu mendapatkan wahyu namun wahyu dari setan Allah Subhanahu wa taala berfirman kul kul hal unabbiukum alaman tanazzalu syayatin maukah aku beritahukan kepada kalian siapakah orang-orang yang setan itu turun padanya Tanah Tanazzalu mana aslinya adalah bahasanya aslinya adalah tatanazzalu. Kemudian tak yang pertama dibuang. Tatanazzalu ala kulli afakin asli Setan itu turun pada setiap pembohong dan orang yang berkelimang dosa. Yulquna sama'a. Yulquna as-sam'a. Apa yang dimaksud yulquna Di tafsir jalan lain yulquna as artinya setan memberikan as-sam'a. Jadi maksud sam'a adalah berita yang mereka dengar dari malaikat. Mereka mereka sampaikan as-sam'a ini kepada wali-walinya, dukun dan orang-orang yang semisal dengannya. Macam Mukhtar bin Abi Ubaid. Wa aktsaruhum kadzibun. Dan mayoritas mereka adalah bohong. Artinya menambahi apa yang didengar, apa yang didengar dengan kedustaan yang banyak. Bahkan Nabi katakan ditambahi dengan 100 kedustaan. Dan setan ini bisa memberikan apa yang dia dengar kepada para mereka sebelum ya, setan itu dihalangi untuk bisa mendekati langit. Kalau sekarang maka sulit hal ini terjadi karena setan telah dihalangi sejak mendekati langit dunia. Jadi terjadi sejak diutusnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka langit itu dijaga ketat sehingga terhalanglah eh, orang-orang e, atau jin-jin yang mau mendekat coba-coba mendekat. Lokalan akal Dan berkata yang lain, sahabat yang lain mungkin maknanya wakilah lalu ada orang yang berkata pada sahabat tersebut Bahasanya Mukhtar itu mengklaim bahasanya dia mendapatkan wahyu Maka yang dimintai komentar mengatakan Allah berfirman wa inna syaitina la yuhuna ila awliyaihi Memang ya setan itu memberikan wahyu kepada wali-wali mereka Tidak salah kalau dia mengatakan dan mengaku-ngaku mendapatkan wahyu dan di antara hal tersebut wahyu nah, di antara hal tersebut adalah al-arwa asyaitaniyah, makhluk halus berupa setan. Nah, dan di antara makhluk makhluk halus berupa setan adalah makhluk halus yang diklaim oleh penulis kitab Al-Futuhat yaitu Ibn Arabi annahu al qailihi dalikal kita. Bahasanya dia berikan kepadanya bukunya tersebut itu Futuhat Makkiyah. Jadi Ibnu Arab itu mengklaim ya, kalau dia bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dia serahkan uh, bukunya Futuhat Makkiyah kemudian Nabi memuji-muji di bukunya dan memerintahkan untuk menyebarkannya. Pokoknya kok lebih ada cerita demikian. Ibnu Arab ini mengklaim ketemu Nabi ya ketemu Nabi ketemu kemudian menyerahkan buku minta dan minta tafsir sama Nabi tentang bukunya ini diteruskan ataukah tidak maka Nabi memuji-muji dan minta untuk meneruskan dan menyelesaikannya maka kata Sang Husain Nah makhluk yang dilihat oleh dan dianggap oleh Ibnu Arabi sebagai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sesak. yang diklaim oleh penulis kitab Fathul Makkiyah maksudnya dia serahkan bukunya kepadanya oleh karena itu maka Ibn Arabi menyebutkan berbagai macam kholawat Nah, di antara ritual bid'ah yang e, dimiliki oleh orang-orang sufi adalah satu ritual yang dalam istilah mereka disebut khulwah. Khulwah ini ya e, semacam kalau bahasa Jawa ya nenepi medi di tempat <clears throat> yang sepi mungkin di kamar gelap atau bahkan mereka buat ruangan bawah tanah nah, di rumah mereka nah, ini kemudian mereka di situ menepi ruangnya gelap tidak ada siapa-siapa ini kholwa kata mereka ini adalah di antara bentuk ibadah untuk mendekatkan diri adalah kholwa dalilnya adalah nabi tahanus di gua hira dalilnya gua hira Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semedi menepi sepi-sepi di gua ya. Hira maka ini menunjukkan bahasanya ini adalah satu hal yang uh, eh, masro satu hal yang disyariatkan ini ada satu yang tidak benar ya, Nabi saw tidak pernah bersemedi lagi di gua Hira setelah dapat wahyu di gua Hira atau gua-gua yang lain kan juga sahabat tidak ada yang pernah melakukannya dan Nabi melakukan hal ini uh, uh, menepi Eh, merenung di tempat yang sepi sebelum dia mendapatkan wahyu setelah dia dapat wahyu dia tidak pernah lagi melakukannya di gua Hiro atau gua yang lainnya demikian juga sahabat yang lain juga tidak ada yang mempraktekannya Mungkin bukan tidak benarnya anggapan orang-orang sufi bahasanya di antara ibadah yang disyariatkan adalah al-khulwah maka mereka e, sekali keluar mungkin 40 hari 40 malam ya seperti atau berapa lama ini khulwat ini diyakini oleh orang-orang sufi sebagai ibadah Nah Ibnu Arabi menyebutkan dalam bukunya tersebut tentang berbagai kasus khulwa yang dilakukan oleh orang-orang sufi kemudian pada saat e, mereka itu sedang khulwa tiba-tiba dapat makanan itu amin muayyan dan tiba-tiba ada ayam goreng tiba-tiba ada ayam panggang lagi keluar di dekat pohon mana gitu. tiba-tiba udah tersaji ini wahalin muayyan dalam dan dalam keadaan tertentu wahati dan hal ini mimma yaftahu di antara peka yang membuka li ashabihi para pelakunya untuk bisa berhubungan dengan jin dan setan. Fayadhununa nunadalika min karomatil aulia, maka dia kira itu adalah karomah wali, lagi menepi di bawah pohon atau di tempat batu besar tiba-tiba kok disuguhi wayang bakar. Dia kira ini adalah karomah wali. Wa inna huwa min awal syafaniyah. Padahal itu adalah yes. Ya, kejadian luar biasa yang berasal dari setan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan ibadah dengan bentuk khulwa. Wa'arid min haulai ada dan, dan aku mengetahui di antara orang-orang sejumlah orang yang semacam itu yang mendapatkan kemampuan luar biasa berasal dari setan. Syekhul Islam mengenal di antara mereka ada orang yang digendong oleh setan ya fil hawa di di udara ke tempat yang jauh kemudian kembali lagi <coughs> wa minhum man kana yu'ta bimalin musruq ada pula yang diberi oleh setan harta curian yang dicuri oleh setan tersebut dari harta manusia yang lain lalu diserahkan oleh setan kepada orang tadi tuyul kata kita maksudnya namanya tuyul maka adanya setan yang uh, memberikan pengabdian kepada satu manusia dengan cara ambil mencari e, nyuri harta manusia yang lain dan dikasihkan sama orangnya adalah satu hal yang mungkin terjadi. Jadi sini saya mengakui adanya setan ya curi harta orang kemudian dikasihkan sama pemujanya. Peminum dan di antara setan ada di antara mereka ada yang karena taduluhu eh, yang setan itu menunjukkan padanya tentang eh, pencuri. Namun dia mau menunjukkan kepada orang yang bertanya kepadanya bijuklin dengan upah. Ya, bijuklin dengan upah yuja'alu lahu minanar yang dijadikan atau diberikan untuknya oleh orang lain atau biatiyatihim ya kalau ada yang dukun yang tegas minta upah sekian nah ada yang ya terserah lah berapa pokoknya ya, ada biatiyatihim dengan pemberian dukun yang agak sosial ya, terserah masih berapa kalau saya pasang tarik, diculin, tariknya sekian. Yuk Yu'tunahu yang mereka manusia berikan kepadanya tidak dallahum jika dukun tersebut menunjukkan pada mereka alat sarikotihim barang siaran mereka dan semacam itu. Walimakana dan dikarenakan e, kemampuan luar biasa mereka berkaitan adalah berasal dari setan, maka mereka adalah orang-orang yang melawan Rasul Sallallahu Alaihi Bagaimana yang dijumpai dalam perkataan penulis Futuhat Makiyah dan Fususul Hikam dan sebagainya yang isinya memuji-muji orang kafir, memuji-muji kaum Nuh, Hud, Fir'aun dan yang lainnya dan melecehkan para nabi, melecehkan Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Harun dan yang lainnya dan mencela masa yikhal muslimin. Yeah al-mahmudin nah, maka eh, ya, sebagaimana kita singgung dalam beberapa pertemuan yang lewat bahasanya <clears throat> atau bisa juga atau kita simpulkan dari beberapa e, kalimat yang disampaikan oleh Syekhul Islam bahasanya Syekhul Islam itu memiliki istilah e, eh, masayikhul muslimin itu adalah orang-orang ahli-ahli ibadah di tokoh mutakadimin ya, yang diklaim oleh orang-orang sufi sebagai tokoh-tokoh sufi awal dimana sebagai tokoh-tokoh sufi awal padahal mereka sebagaimana kemarin kita sampaikan eh, yang ini dalam pembagian sufi menurut Syekhul Islam adalah sufi yang bersih tokoh-tokoh sufi yang bersih karena asal Islam itu membagi sufi menjadi beberapa jenis atau tiga jenis uh, tokoh sufi eh, atau tiga jenis sufi maka sufi yang bersih tokoh-tokoh sufi yang bersih itu diistilahkan oleh asal Islam dalam banyak bukunya di Majmu' Fatawa dan di sini atau yang lainnya itu diistilahkan dengan sebutan masayikhul muslimin tokoh-tokoh sufi yang bersih yaitu minal awail Eh, tokoh-tokoh uh, eh, uh, eh, tokoh sufi yang uh, bersih yang itu berasal dari orang-orang terdahulu yang kema- uh, yang pernah kita sampaikan kita jelaskan bahasanya uh, sebenarnya mereka itu bukan tokoh sufi tetapi mereka adalah orang yang dan ahli ibadah itu dalam istilah sahur Islam mereka mereka ini disebut apa masayikhul muslimin Namun karena mereka-mereka ini diklaim oleh orang-orang sufi sekarang sebagai panutan mereka, sebagai tokoh-tokoh besar mereka, ya maka Rasulullah Islam ya mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang sufi yang bersih. jadi ya, panutan oleh orang-orang sufi belakangan dan ini diistilahkan oleh Syekhul Islam dalam banyak tulisan beliau dengan sebutan masyayikh. Masyayikhul muslimin dan mencela masyayikhul muslimin yang merupakan orang-orang yang terpuji di tengah-tengah kaum muslimin semacam Junaid bin Muhammad, Sahal bin Abdullah At-Tustari dan semacam mereka. Dan mencela dan memuji orang-orang yang tercela di tengah-tengah kaum muslimin semacam halat dan orang-orang dan semisalnya. Bagaimana yang dia sebutkan dalam eh, tajalliyatihi al-khayaliyah asyaitaniyah eh, penampakan khayalnya yang adalah bantuan dari setan Allah alam apa yang dimaksud dengan tajaliyah maka Junaid kota sallallahu ruhahu semoga Allah mensucikan rohnya adalah di, kata ini pujian dari Rasul Islam tentang Junaid tazkiyah Syekhul Islam untuk Junaid bin Muhammad saya mengatakan tentang Junaid bin Muhammad, Junaid bin Muhammad adalah kana min a'immatil huda. Jadi antara para imam pembawa petunjuk. Dan Junaid ini ditanya tentang definisi tauhid. Maka Junaid mengatakan tauhid eh, itu adalah membedakan al-hudus anil qada, anil qida. Membedakan yang baru dari ya, yang qadim. Artinya maka jenis menjelaskan bahasanya tauhid adalah eh, wajibnya membedakan antara al-qadim dan yang muhda. Yang qadim dan yang baru, ya ini maknanya adalah membedakan antara khalid dengan makhluk. Berbeda dengan keyakinan umumnya orang-orang sufi yang meyakini bahwa tauhid yang hakiki ketika orang itu bisa bersatu dengan yang qadim, bersatu dengan khalid sehingga tidak lagi terbedakan antara hamba dengan khalik maka Junaid tidak demikian bahkan Junaid ya, ini diakui sebagai tokoh sufi mengatakan tauhid adalah ketika seorang itu membedakan antara makhluk dengan khalik dan penulis kitab khususul hikam yaitu Ibnu Arabi mengingkari perkataan Junaid ini dia mengatakan dalam dialog khayal syaitaniyah yang dia buat dari Junaid dia bantah Junaid dengan mengatakan dari Junaid tidaklah bisa membedakan antara satu hal yang baru dan yang lama yaitu makhluk dengan khalid kecuali orang yang bukan dua-duanya harus jadi orang yang ketiga kata Ibnu Arabi membantah Junaid yang bisa membedakan A ini bukan B, B ini bukan A adalah C maka yang bisa membedakan antara khalik itu bukan makhluk makhluk bukan bukan khalik adalah bukan makhluk dan bukan khalik dan tidak ada di dunia ini maka Ibnu Arabi membantah Junaid dengan menggunakan logika dengan mengatakan ya A tidak bisa dibedakan dan dikatakan bukan B kecuali oleh C. Fa khata al Junaida maka dia salahkan Junaid. Ibnu Arab ini menyalahkan Junaid dalam perkataan Junaid ifradul muhdas minal qadim. Di anak kaulah. kenapa dia salahkan Junaid? Karena pendapatnya Ibnu Arabi, perkataannya Ibnu Arabi adalah inna wujudul muhdas wa ain wujudul qadim. Sesungguhnya wujud makhluk itu adalah ya sama dengan wujud Allah itu sendiri. Karena saya penganut paham wahdatul terwujud maka semua wujud yang ada ini tembok melihat tembok itu yang melihat Allah melihat rambutan itu yang melihat Allah makan rambutan itu berarti makan Allah karena semuanya wujudnya hanyalah wujud Allah sebagaimana perkataan Ibn Arabi dalam Fususul Hikam Ibn Arabi mengatakan di antara nama Allah yang terbaik adalah Al-Ali yang maha tinggi yaitu maha tinggi tinggi di atas selainnya. Namun kata Ibn Arabi, wa masama ilahua namun tidak ada selain dia. Jika demikian, lalu tinggi di atas siapa? Tinggi di atas siapa? Karena tidak ada siapa-siapa kecuali dia. Wa amma dan tinggi dari apa? Wa mahuwa ilah ilahua dan tidak ada di dunia ini kecuali dia. Maka jadinya uluhu li nafsi wa ainul mawjudah maka ketinggiannya atas e, ketinggiannya yang dimiliki oleh dirinya itu sama dengan seluruh makhluk yang ada. Fal musamma muhdasat ialah aliyatul lidatiha walaisat illa huwa. Maka hal-hal yang bernama itu adalah makhluk dan makhluk-makhluk ini adalah zat yang tinggi dengan zatnya, dengan sendirinya. Dan tidak ada di sana kecuali dia. Mutlak, enggak, Tidak ada maknanya jadinya. Ila angkal sampai kemudian Ibnu Arabi mengatakan bahwa maka Allah itu adalah ainu ma batona wa wa ainu ma Dialah yang nampak dan dialah yang tersembunyi. Semua yang nampak itulah ya Allah, semua yang tersembunyi yang tidak nampak itu juga Allah. Wa masama man yarahu ghairahu dan tidak ada di sana orang yang melihat selain Allah. Semua yang dilihat adalah Allah. Wa masa mamayantiqu anhu siwahu. Dan tidak ada di sana, tidak ada orang yang berbicara dari Allah yang mengucapkan firman Allah kecuali Allah itu sendiri. Tidak ada orang yang ngomong kecuali Allah, tidak ada orang yang membaca Al-Qur'an kecuali Allah. Wal musamma dan Allah itulah yang bernama dengan nama makhluk semacam ada ada yang bernama Abu Said Kharat atau ada ada nama yang lain ada si Ali ada Zaid semuanya adalah Allah maka dia adalah bernama Abu Said Al Kharat dan dan yang lainnya berupa nama-nama makhluk dan dialah Zaid dialah Muhammad dialah Ahmad dialah ya, John dialah dan seterusnya. Ini perkataan Ibnu Arabi kutipan dari Ususul Hikam. Fayuqali lihat al-mulhid Maka bantahan yang kita berikan kepada Orang sesat ini ya, Kita katakan bukanlah syarat Supaya bisa membedakan dua hal Dengan ilmu dan perkataan Tidaklah disyaratkan harus menjadi orang yang ketiga untuk bisa membedakan A itu bukan B dan B bukan A itu tidak harus mendatangkan C tidak dalilnya buktinya Faina kula wahidin karena setiap dari kita manusia bisa membedakan baina nafsi wa ghairi. Bahasanya dirinya itu bukan orang lain. Bahasanya dirinya itu bukanlah orang lain. Dirinya itu bukan istrinya, dirinya itu bukan anaknya. Walaysa huwa tanpa perlu menjadi orang yang ketiga tanpa perlu menjadikan orang ketiga dan tanpa perlu bertanya pada orang ketiga saya ini beda dengan anak saya kan <laughs> saya ini bukan istri saya kan saya ini laki-laki bukan kayak dia perempuan istri saya yang perempuan kan nggak perlu tanpa perlu menjadi orang yang ketiga dan tanpa perlu bertanya pada orang yang ketiga kok saya bingung saya ini sama dengan istri saya pak? beda ya tidak perlu. Maka perkataan Ibnu Arabi untuk membedakan A itu bukan B, B bukan A, harus C itu tidak benar. Semua orang yang mikir ya tahu kalau itu kaidah Ibnu Arabi itu kaidah yang ngawur. Nah, kaidah yang asal ngomong aja kok disyaratkan harus untuk membedakan saya bukanlah kamu itu harus menjadi orang yang ketiga. Fal abdu maka seorang hamba mengetahui bahasanya dia hamba dan bukan Tuhan. Dan dia bisa membedakan antara dirinya dengan sang pencipta. Dan Allah Jalla Jalaluh juga membedakan bahasanya dirinya bukanlah makhluknya. Dan dia tahu bahasanya dia adalah orang untuk makhluknya. Dan bahasanya makhluknya adalah hamba-hambanya. bagaimana dikatakan oleh Al-Quran dalam beberapa ayat beristihad dan cukuplah berdalil dengan Quran jika kita bicara di hadapan orang-orang yang beriman yang mengakui kebenaran Al-Quran lahir dan batin. Amma haula ilmu lahida adapun mereka-mereka orang-orang yang sesat maka mereka mengklaim dan berkeyakinan sebagaimana klaim yang diberikan oleh Tilmisani. Ini tokoh sufi juga, Ibnu Arabi yang mengandu, yang berfaham wahdatul wujud dan atau ya semacam itu ya Tilmisani termasuk berfaham wahdatul wujud ya, Arabi Halat Tilmisani faham wahdatul wujud wa wa ahzakum fi kata Syekhul Islam dan Tilmisani adalah yang paling pintar di antara mereka dalam kesesatan mereka yang paling cerdas Lama kuri alil fusus ketika ada orang yang membacakan buku fususul hikamnya Ibnu Arabi di depan Abdul Misani kemudian ada orang yang komentar tentang buku tersebut di depannya Abdul Misani eh, mengatakan Al-Quran yukhalifu qawlahu ya, Al-Quran itu menyelisih ucapan kalian yang tidak membedakan antara khalid dengan makhluk dalam Al-Quran terdapat banyak sangat banyak dalil yang menunjukkan bahwa Quran makhluk bukanlah khalik. Khalik bukanlah makhluk. Sedangkan kalian mengatakan nah khalik ya makhluk, makhluk ya khalik. Maka lihat jawaban filmisani. Al-Quran kulhu syirkun. Al-Quran itu seluruh isinya adalah kesyirikan. Ta'alallah amma yakulna luwang kabir. Wa inama tauhid fi kalamina. Tauhid yang benar itu dalam ucapan kami orang-orang sufi. Maka kemudian nah, orang yang bertanya tadi bertanya lagi padanya, jika wujud itu semua adalah satu, maka kenapa istri itu halal sedangkan saudara kandung, saudari itu haram untuk disetubui? Maka lihat Jabatul Misani al kulu indana halal. Semuanya halal menurut kami istri ya halal, ibu sendiri ya halal, eh, saudara sendiri halal. Karena semua wujudnya adalah sama. Ini konsekuensi dari wahdatul wujud. Ya. Konsekuensi dari wahdatul wujud apa? Ibahiyah. Faham? Ibahiyah. Menghalalkan semuanya. Semuanya halal. Orang mau berbuat apa saja itu boleh mau istri tetangga itu ya halal istri istri bukan tetangga ya halal istri sendiri halal semuanya halal karena wujud itu satu walakin haula al mahjubun akan tapi mereka-mereka itulah yang terhijabi terhijab ya, yang tidak sampai kepada kebenaran mereka lah yang mengatakan haram Fakulna maka kami katakan orang-orang sufi katakan kepada mereka haramun alaikum itu haram menurut kalian dan tidak haram menurut kami kata sekali Islam berkaitan dengan perkataan tilmisan ini beliau katakan wahada fil azim ini disamping samping kekufuran yang sangat-sangat besar mutata mutanak namun perkataan ini adalah perkataan yang akan kontradiktif akan mengandung banyak pertentangan yaitu apa jika wujud itu adalah satu maka siapakah yang mahjub dan siapakah yang hajib maka siapakah orang yang tadi dikatakan mahjub e, terhalang dari kebenaran yaitu ajaran sufi waman al hajib dan siapa yang ngasih hijab wujud semuanya sama maka mahjub sama dengan hajib, sama dengan huiru mahjub. Mahjub itu sama dengan Huiru mahjub. Lalu kalau yang demikian yang mahjub itu siapa? Bukankah kamu juga? Hah? Oh, sama. Mahjub sama dengan huiru mahjub. Oleh karena itu ada seorang tokoh sufi atau guru sufi berkata pada muridnya dan murid itu artinya adalah istilah sufi. Iya. murid itu uh, ah, makna aslinya adalah istilah sufi orang-orang ah, murid dari orang-orang yang memiliki irada orang-orang yang punya keinginan untuk belajar kesufian dia berkata kepada muridnya siapa yang berkata kepadamu bahasanya di dunia ini ada selain Allah maka dia dusta maka muridnya cerdas kalau lembur dulu maka muridnya mengatakan lalu siapa yang berdusta Ghaibu. Nah, yang semuanya adalah Allah. Lalu yang dusta itu siapa? Yang dusta itu siapa? Yang semua adalah Allah. Ya. Gurunya mengatakan pada muridnya, jika ada orang yang mengatakan di dunia ini ada wujud selain Allah, maka dia dusta. Bukan bukankah yang dinilai dusta itu juga Allah? Loh, siapa yang dusta itu siapa? Ini murid yang cerdas. Kalimat yang singkat namun mematikan. Jawaban singkat namun mematikan. Siapa yang dusta? Mengujudin sama Allah. Wakala li'a wakalu li'afa dan guru sufi yang lain berkata kepada muridnya hadi mazahir makhluk itu statusnya adalah mazahir Allah itu zahir makhluk itu mazahir kalau kalau dalam bahasa bahasa Indonesia mazahir itu bayang-bayang Tuhan saya pernah baca buku sufi itu makhluk itu bayang-bayang Tuhan mungkin mazahir di sini sama dengan ya mendekati istilah dalam bahasa Indonesia bayang-bayang Tuhan nah Allah itu Tuhan makhluk itu bayang-bayang Tuhan Nah, makhluk itu mazahir, Allah itu zahir. Maka murid ini cerdas. Dia bertanya kepada gurunya, al-mazahir zahir, zahir am gua? Mazahir itu sama dengan zahir atau mazahir itu bukan zahir? Mazahir itu bukan zahir Apakah mazahir itu sama dengan zahir? Bayang-bayang Tuhan itu sama dengan Tuhan atau bukan Tuhan? Fa'inkanat ghairoha maka jika mazahir itu bukan zahir fakol kultum bi saniya Maka berarti kau mengakui ada dua di dunia ini. Ada dua hal yang berbeda. Fa'inkanat iya fala nah, jika itu adalah itu, maka tidak ada bedanya. Mazahir adalah zahir, zahir adalah mazahir. Kenapa perlu pakai istilah mazahir? Kenapa perlu pakai istilah madhar? Madhar ya zahir, zahir ya mazahir. Ya sudah. Enggak usah pakai istilah madhahir. Wakat basatna dan basatna kalam dan kami telah bicara panjang lebar untuk membongkar rahasia mereka-mereka di tempat yang lain, di tulisan yang lain. Dan telah kami jelaskan hakikat perkataan setiap dari mereka. Dan sesungguhnya penulis khususul hikam yaitu Ibn Arabi mengatakan al-ma'tumu syai' ketiadaan itu adalah sesuatu yang ada. <laughs> ketiadaan sesuatu yang ada. Udah wujudul hak, wujudul hak, al maknanya Allah. Wujud, wujud Allah itu qadin alaiha. Itulah ya uh, eh, qadu Allah itu menghancurkan. Faifari maka dia membedakan antara wujud dengan subut. Kalau kita yakini bahasanya yang namanya makdum itu tidak ada di alam nyata. Dia bukan C, bukan makdum. Makdum itu ya bukan C, tidak ada di alam real. Namun Ibn Arabi mengatakan makdum itu C. Makdum itu C. Nah, ini yang kita baca sekata pada Allah sallallahu alaihi Muhammad wa Muhammad alihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasir kawatu bilai.